Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat, ilmu berkaitan masalah usul fikih. Yang mana sekarang kita masuki pembahasan yang baru yaitu babu an-naskhi. Bab seputar an-nasakh. Yaitu bab seputar an-nasakh itu penghapus Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya di sana di sana ada nasikh dan mansukh. Itu perhatikan baik-baik ungkapannya an-nasikh wa mansukh. Jadi kita di dalam kehidupan kita beragama Islam ini ada yang namanya an-nasikh wa mansukh. An-nasikh itu penghapus, al-mansukh yang dihapus. Yang kita amalkan adalah apa? An-nasikh penghapusnya, al-mansukh yang dihapus kita tinggalkan. Dalam artian tidak diamalkan. Dan terkadang an-nasikh wa mansukh, penghapus itu ada. nam di dalam Al-Qur'an kemudian dihapuskan dengan Al-Qur'an juga, maksudnya dengan ayat yang lain atau terkadang ada di dalam as-sunnah dihapus dengan sunnah itu sendiri atau terkadang ada dulunya dalam Al-Qur'an kemudian dihapus dengan as-sunnah itu ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun dalam Al-Qur'an kalau antum jumpai kok ada ayat yang sudah mansuh dihapus hukumnya, tapi lafadznya masih ada karena ada hikmah dan tujuan yaitu agar orang yang membacanya dapat pahala. Paham maksudnya? Ada juga ayat yang dalam Al-Qur'an mengenai rajam sudah dihapus lafadznya, naam hukumnya masih berlaku. Rajam. Karena hukum rajam diperlakukan, diperuntukkan bagi seorang lelaki dan wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Paham ya? Wallah alam untuk masalah kesahihannya yang masyhur ayatnya adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu dalam Al-Qur'an enggak ada kan? Dalam Al-Qur'an enggak ada. Jadi mansukh lafadznya. Tapi hukum raja masih berlaku. As-syaikhu wasyaikhatu enam orang lelaki dan wanita yang sudah tua. Nah, ini kenapa dikritik para ulama ayat tersebut tidak sahih? Karena seakan-akan membatasi yang berzina, yang dirajam itu adalah orang tua saja. Padahal anak muda kalau sudah menikah tetap dirajam. Orang anak muda, lelaki maupun wanita yang sudah menikah kok berzina dirajam juga. Enggak harus orang tua. Tapi masyhurnya ayatnya tadi itu. Wasyaikhu wasyaikatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Artinya apa? Naam orang tua lelaki maupun wanita yang sudah menikah, kemudian mereka berdua berzina, farjumuhum, lemparilah batu kedua-duanya, albatah selama-lamanya. Sampai mati maksudnya ya. Nakalan minallah sebagai hukuman dari Allah taala wallahu azizun hakim. Ini dulunya ada dalam Al-Qur'an menurut pendapat yang masyhur, cuman sudah dihapus ayatnya masih berlaku apa? Berlaku hukumnya. Mahum? Nah, kemudian ada juga ayat yang dulunya ada dalam Al-Qur'an termasuk ayat masalah rodoah, Masalah sepersusuan. Namun dulunya sepersusuan dikatakan saudara, sepersusuan itu kalau sudah berapa kali nyusu? sepuluh kali nyusu dulunya. Tapi ternyata dihapus di dalam as-sunnah cukup lima kali nyusu sampai kenyang. maksudnya ya? lima kali nyusu sampai kenyang, nyusu, kenyang, lepas, nyusu lagi sampai kenyang. Sampai lima kali, baru dikatakan anak sepersusuan. Kalau cuma nyusu sekali, belum dikatakan anak sepersusuan. Atau nyusu lima kali tapi nggak sampai kenyang, bukan anak sepersusuan. Maksudnya ya, karena ikatan ar rodoah sepersusuan itu nanti berpengaruh dengan apa? Kemahraman atau mahramiyah. Jadi mahram itu barakallahu fikum disebutkan ada mahram karena jalur garis keturunan nasab paham ya atau jalur al-musaharah pernikahan ya, pernikahan atau jalur radhaah persusuan dari itu maksudnya ya semula antum bukan mahramnya tapi kalau antum pernah nyusu dengan seorang nam ibu misalkan lima kali nyusu sampai kenyang antum jadi mahram bagi ibu tersebut Antum mahram buat ibu tersebut dan anak-anak ibu tersebut untuk antum saja. Adapun saudara antum bukan mahram sama sekali kalau dia tidak pernah menyusu. Paham maksudnya ya? Nah, Semula antum bukan mahram dengan apa? Dengan seorang ibu. Tapi kalau antum menikahi anak ibu tersebut jadi mahramnya. Namanya dengan ikatan pernikahan. Paham? Nah, Itu satu dan dua. Yang pertama yang inti adalah mahramnya dilihat dari jalur nasab keturunan tadi itu. Paham ya? Ibu antum sampai ke atas, sampai ke bawah, saudari-saudarinya semuanya mahram buat antum. Paham ya? Naam. Kemudian bapak antum, saudari-saudari bapak antum sampai ke bawah, sampai ke atas mahram buat antum. Paham? Itu yang besar yang atas dulu ya. Naam. Kemudian saudari antum sampai ke bawah, sampai ke atas misalkan, itu semuanya mahram buat antum. Benar enggak itu? Benar enggak? Benar. Kemudian anak anak saudari antum, anak anak saudara antum yang perempuan sampai ke bawah mahram buat antum. Benar enggak? Benar ya? Ya, na'am. Adapun anak anak perempuan bibi antum bukan mahram. Benar enggak? karena sepupu. Jadi sepupu bukan mahram. Paham itu maksudnya ya? Jadi caranya mudah. Yang besar dulu di eh, sampai ke atas sampai ke bawah, baru yang kecil dulu ke atas ke bawah. Sudah selesai. Maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Qala al-muallifu Allah babun naskhi bab seputar penghapusan. Kana alladhi yanbaghi an yadhkura al-muallifu rahimahullah baban naskhi ba'da babil 'amal khas. Aslinya pada asalnya dahulu yang lebih pantas itu untuk mu'alif menyebutkan bab nasakh ini, bab masalah penghapusan ini lebih pantasnya kalau beliau menyebutkan setelah bab masalah am wal khas. Masalah apa? Al-am wal khas, masalah umum dan khusus. Naam. Li'anna taksisa dikarenakan pengkhususan itu nafkhul hukmi fi ba'dil afrat, perhatikan, menghapuskan hukum pada sebagian afrod sebagian individu-individu wa naskha raf'un barakallahu fikum wa naskha raf'ul hukmi an zamin afrad atau terkadang menghapuskan yang sifatnya apa mengangkat seluruh hukum seluruh hukum diangkat dengan adanya nasikh tersebut seperti dulu sebenarnya dilarang untuk ziarah kubur awal mulanya ziarah kubur awalnya dilarang kemudian dihapus langsung total bahwasanya boleh ziarah kubur Naam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha. Kata Rasulullah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarilah. Paham ya? Sekarang ziarah ziarilah. Naam. Lelaki maupun wanita tidak masalah, cuman kalau wanita disyaratkan aman dari fitnah. Mahum. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi terkadang penghapus itu memang menghapuskan seluruh hukum yang semula ada atau menghapuskan sebagian saja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, lakin ala kulli hal akan tetapi atas berbagai macam keadaan atau seluruh keadaan hakada seperti ini rattabal muallif rahimallah. Seperti inilah muallif menyusun dan juga mengurutkan. Enggak masalah kita ikuti aja alur dan juga apa yang beliau sebutkan. Yaqul rahimahullah babun naskhi. Al-muallif mengatakan babun naskhi bab seputar penghapusan. An-naskhu lahu ta'rifan. Penghapusan itu memiliki dua definisi. Perhatikan, memiliki berapa? Dua definisi, ta'rifun lughawiyun wa ta'rifun syar'iyun, Yaitu definisi secara bahasa dan definisi secara syariat. Paham ya? Yang seperti ini biasanya kalau akan jumpai kok ada definisi dua ini yang paling penting atau hafal definisi secara, secara istilah atau syariat. Mahfum. Naam, kita lihat. Amal lughawi, ada secara bahasa faqala, maka al-Imam Al-Amriti rahimallahu pengarang pemilik matan ini matan pantun ini namanya ma'rufnya digelari dengan al-Imam Al-Amriti. Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Beliau menyusun atau na na'am menyusun dari kitab-kitab yang sebelumnya. Eh, Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Ada namanya Waraqat. Jadi beda ya syarah nadil Waraqat dan syarah Waraqat lain. Syarah Warakat juga ada, Syarah Nadmil Warakat juga ada. Syarah Warakat yang di Syarah Syekh Ibnu Saimin juga ada tebal, bagus cetakan cetakan Saudi. Paham ya? Bagus tebal gini ya. Nah, barakallahu fikum. Itu juga tidak jauh beda dengan syarah pantun Warokat ini. Oleh karena itu kalau sudah baca ini nggak perlu baca itu nggak masalah. Langsung nanti mungkin baca Al-Qawaidul Fiqhiyah. Setelah baca al Qawaidul Fiqhiyah langsung baca yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin digabung dua-duanya. Nah, barakallahu fiikum e, mandumah Qawaidul Fiqh wa usulih kalau nggak salah itu ya. Nah, mata mandumah usul fiqh wa qawaiduh. Jadi langsung double situ. Langsung ada dua, langsung usul fikih dan qawaidul fikih di situ yang dipakai itu nanti insya Allah paham ya nah cuman banyak-banyak berdoa saja agar kita diberikan umur yang panjang sehingga diberkahi dan bisa mempelajarinya kita lihat sini amal lughawi ada masalah bahasa faqala an-naskhu naqlun aw izalatun kama hakauhu an ahli lisani fihima yang namanya nasakh itu naqlun penukilan atau memindahkan naqlun memindahkan au izalatun atau menghilangkan memindahkan dari satu hukum ke hukum yang baru atau menghapuskan satu hukum kepada hukum menghapuskan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Paham maksudnya ya? Jadi yang namanya nafkh itu imam memindahkan hukum, imam menghilangkan hukum. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena yang namanya nasikh wa mansukh ini sebagaimana kemarin saya sebutkan, terkadang ada menghapuskan sekaligus dihapus gitu, ada yang menghapuskan secara apa? Bertahap. Secara ber, bertahap seperti penghapusan haramnya khamr. Ya kan kemarin kan dulu awal mulanya khamr halal atau haram? Halal. Diperbolehkan, cuman minum khamrnya upayakan tidak ketika mendekati sholat. Paham ya? Nah, kemudian dulu khamr halal juga, berjudi halal. Cuman dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kan itu. Nah, barulah dihapus dengan ayat yang eh, barakallahu fikum yang menghapus dua-duanya di dalam surat Al-Maidah itu kan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras berjudi menyembah berhala mengguli nasib dengan panah atau menyembah berhala, itu semuanya adalah perilaku atau amalan rijus, amalan kotor. Perilaku setan maka hindarilah dan jauhilah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat. Allah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, "Qauluhu ahli lisan yakni bihi ahli lughah." Panaskhu fil lughah naqlun au izalatun. Perhatikan dari naskhu atau naskhun secara bahasa artinya adalah naqlun, memindahkan au izalatun atau menghilangkan. Oleh karena itu di dalam ilmu nahu ada yang namanya apa? Nawasih, ya enggak? Nawasih penghapus-penghapus mubtada dan khabar. Yang dihapus apanya? Hukumnya. Hukum awal dihapus dengan hukum yang kedua. Kamu maksudnya ya? Nah, nawasih itu berarti adalah artinya adalah apa? Na barakallahu fikum adalah nam maknanya adalah apa? Izalah, menghilangkan. Paham ya? Nah, atau memindahkan hukum pertama dan hukum kedua. Menghilangkan hukum yang pertama diganti dengan hukum yang kedua. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Famisalu nasri alladhi bima'na al-izalah. Contohnya nasakh yang maknanya adalah izalah menghilangkan qauluhum seperti ucapan mereka nasakhatis syamsu adillah. Matahari itu menghilangkan naungan atau teduhan. Sekarang kalau antum misalkan barakallahu fikum nah berada di sebuah teduhan atau naungan, datanglah sinar matahari. Nah, barakallahu fikum di atas persis misalkan itu ya. Enggak ada naungan lagi. Ya enggak? Tahu naungan kan? Nah, enggak ada lagi. Itu makna nasakhat masih maksudnya adalah izalah. Zalat maksudnya. Mahum salah ya? Misal bahasa ada. Yakni azalathu maksudnya matahari tersebut sinarnya menghilangkan naungan atau teduhan tadi itu li'anna asy-syamsa awwal ma tatlu' yakunu laha dhillun lil asya' asy-syakhithah, ya kan? Dikarenakan matahari awal kali muncul, awal kali terbit, itu biasanya na barakallahu fikum membawa semacam bayangan untuk sesuatu syakhisah yang berdiri atau sesuatu yang ada di situ. Ya enggak? Berarti sinar matahari muncul dari mana? Hah? Matahari muncul dari mana? timur. Nah, kemudian barang sesuatu yang berdiri depannya itu biasanya ketika muncul eh, begitu naik itu ada semacam bayangan nah bayangan itu nah yang dimaksud. Tapi kalau posisi sudah terang semuanya bayangan bayangan hilang. Kita lihat Walayyazalu yatana yatanaqasu dan terus-menerus akan berkurang bayangan tadi itu enam hingga zawal, hingga tergelincir matahari atau hingga hilang wa ilal masyriq kemudian bayangan tadi itu akan mengarah ke arah mana barat jadi kalau mataharinya terbit dari timur bayangannya itu condongnya ke arah barat atau ke timur ke barat ya paham maksudnya ya nah seperti itu Tahala yusama naskhon ini dinamakan naskhon dinamakan dengan penghapusan wa mithalun nasakh di makna nakal ini masih lugatannya dan contohnya nasakh yang maknanya adalah nakal memindahkan qauluhum nasakhtu alkitaba. Nasakhtu alkitaba. Aku memindahkan tulisan atau memindahkan kitab. Maksudnya bagaimana ai naqaltu hadza fil lughah. Maksudnya memindahkan tulisan di sini dipindah di sini. Kalau terjemahan bebasnya memfotokopi. Paham ya? Nasakh. Nah, jadi kalau antum di Arab sana, di Yaman sana, nah barakallahu fiikum mana sa'an sakhita bagi ya, akhir. Maksudnya aku akan menyalin kitabmu. Salin, pindah itu dengan fotokopi tadi itu. Maksudnya ya? Na'am barakallahu seperti itu. Nah, Kalau usawir itu kan menggambar atau memfoto. Tapi biasanya barakallahu fiikum di sana ada dua cara. Kalau antum ngomong sama orang Arab, aku mau memfotokopi, ana urid an usawir. Nah, usawir itu maksudnya ngambil kitabnya kemudian difotokopikan. Atau urid an ansakh, nyalin. Nyalinnya dengan fotokopi tadi itu. Maksudnya ya? Nah, barakallahu itu Kita lihat wa ba'dhum yaqul sebagian mereka mengatakan la yasih an naqul innahu bi ma'nan naql. Ada yang mengatakan enggak benar. Enggak diperkenankan nasakh itu maknanya adalah nakal memindahkan. Kenapa? Li'annaka lam tanqulil kitab al-awwal. Karena sesungguhnya engkau tidak bisa memindahkan kitab yang pertama itu enggak bisa. Kitab yang pertama tetap masih ada di situ. Kamu tidak akan bisa memindahkan kitab yang pertama. Walakin qul akan tetapi nam akan tetapi apa? Katakanlah bihun nakal. Nah, maksudnya adalah nam sesuatu yang menyerupai nakal memindahkan. Seperti fotokopi tadi itu. Antum bawa kitab ke tempat fotokopian. Kitab antum berpindah nggak kira-kira? Cuman menyerupai, menyerupai sesuatu yang ada pada kitab tersebut. Seperti itu. Kalau sini Walakin qul ma yushbihun nakal lakinna aktsaral mu'arrifin akan tetapi kebanyakan orang-orang yang mu'arifin itu orang yang memberikan definisi. nyakulun mereka mengatakan innahun nakal. Ada yang mengatakan itu nakal kok memindahkan. Tsumma yaqulun naqlu kulli syai'in bihasabih. Kemudian mengatakan memindahkan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Itinnani law qultu dikarenakan kalau seandainya aku mengatakan naqaltul kitaba, aku memindahkan sebuah kitab La ahada yafham, enggak ada seorang pun yang memahami annani naqaltul kalimati biyadi. Enggak mungkin aku memindahkan apa? kata per kata itu dengan tanganku sendiri. Paham ya? Aku akan memindahkan sebuah kitab. Itu enggak mungkin kata per kata kita pindahkan dengan tulisan kita sendiri gitu loh, paham ya? Nah, kecuali memang perkara yang susah. Maksudnya adalah memfotokopi tadi itu. Kita lihat wa wada'tuha fil kitab tsani maksudnya memindahkan ini diletakkan di kitab yang berikutnya enggak mungkin Wa umur umur layan bagi an anak an afiha. Perkara ini kita enggak layak enggak pantas untuk berdalam-dalaman di dalamnya. Enggak usah bingung, enggak usah pusing. Nasakh itu nakal atau izalah, yang penting barakallahu fikum nanti makna secara istilah pada. Karena intinya makna secara istilah tadi itu nasakh mansukh. Nah, bal idza fuhimal ma'na an qurbin fala hajata ila tanattu'. Nah, bahkan apabila sudah dipahami makna secara yang paling mudah dipahami, maka nggak butuh lagi untuk berdalam-dalaman karena atanattu termasuk perkara yang dilarang. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa 'ala hadza fa yabqa 'ala ma qalahu aktsarul ulama rahimahumullah bi anna an-naskha huwa al-izalatu aw an-naqlu hadza fil lughah. Oleh karena ini maka kita membiarkan sebagaimana yang diucapkan oleh kebanyakan para ulama bahwasanya nasakh itu makna secara bahasa adalah izalah menghilangkan atau naqal memindahkan. Itu secara bahasa. Paham salah ya? Enggak usah bingung ya. Secara istilah yang paling kita butuhkan secara syariat. Amma fi syara' fa yaqulu al-mu'allif adapun makna nasakh secara syariat sebagaimana yang diucapkan oleh mu'allif wa hadduhu raf'ul khitabil lahiqi tahap hukmin bil khitabis sabiqi. Perhatikan. Haddu, haddun, perhatikan Bapak ya. Haddun itu terkadang artinya hukuman. Nah, haddun terkadang artinya definisi. Haddun terkadang artinya batasan. Nah, kalau antum mengartikan haddu di sini adalah batasan atau haddu di sini adalah diartikan dengan hukuman enggak tepat, tapi definisinya. Wa ta'rifuhu itu maksudnya. Paham ya? Oleh karena itu nanti kalau untuk belajar qatrun nada, belajar bahasa Arab qatrun nada itu, terkadang Indonesia menggunakan bukan wa ta'rifuhu dan definisinya tapi wa hadduhu. Paham ya? Hadduhu eh ta'rifuhu definisinya. Mahum? Naam. Kalau hadun lain lagi artinya. Kalau hadun artinya lain. Apa artinya hadun? Artinya tajam. Ya enggak? Eh, nah, Hadun artinya tajam. asikinu hadun. Pisau itu tajam. Ya kan? Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi ini hadduhu pendek. Wa hadduhu raf'ul khitab bil lahiqi, thubuta hukmin bil khitab sabiqi. Dan definisinya adalah menghilangkan pembicaraan yang telah eh, dengan menghilangkan apa mengangkat pembicaraan yang apa ya barakallahu fikum yang telah lalu Naam subuta hukmin bil khatab as-sabiqi untuk menetapkan hukum pembicaraan yang telah lalu tersebut. Maksudnya pembicaraan yang telah lalu itu dihilangkan hukumnya, ditetapkan hukum yang baru gitu maksudnya. Kita lihat dengan Nah, barakallahu fikum penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin Qalu wa hadduhu ay syar'an. Maksudnya definisinya secara syariat. Perhatikan situ ya yang punya kitab ya. Ya'nil mu'allif rahimallahu hukmun syar'iyyun sabitun bidalil syar'i. Maksudnya adalah apa? Definisi nasakh ini setelah hukum syar'i yang ditetapkan dengan dalil yang syar'i. Ya'ti ba'dahu dalilun syar'iyyun tsumma yarfa'uhu. Maksudnya apa ini anak anak ngertikannya keliru ya, perhatikan baik-baik. Nah, maksudnya adalah apa? Definisi nasakh itu adalah nasakh itu adalah definisinya adalah apa? Hukum syar'i yang telah datang dengan sebuah dalil yang syar'i kemudian datang setelahnya dalil syar'i untuk mengangkat menghilangkan hukum yang pertama tersebut. Seperti hukum masalah pembolehan khamar dulunya syar'i enggak hukumnya? Syar'i. Maksudnya ada dalil dari Al-Qur'an. Datanglah penghapus yang dari Al-Qur'an juga, menghapuskan apa? hukum yang dulu halal jadi haram itu loh maksudnya. Paham ya? Hukmun syar'iyyun tsabitun bidalil syar'i, sebuah hukum syar'i yang tetap dengan dalil yang syar'i dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah kemudian datang setelahnya apa? Setelahnya dalil syar'i untuk mengangkat atau menghilangkan hukum yang pertama tadi. Paham belum ini? Nah, dulu sebelum dihapus untuk masalah dikatakan anak sepersusuan berapa kali nyusu tadi? 10 kali nyusu. Dalilnya syar'i enggak dalilnya? Syar'i. Datanglah dalil yang baru yang menghapuskan dalil syar'i yang awal tersebut dengan dalil yang baru ini. Namanya nasikh. Paham ya? Jadi intinya nasih itu menghapuskan hukum syar'i yang terdahulu diganti dengan hukum syar'i yang baru. Paham? Yang diamalkan yang dahulu yang lama atau yang baru? Yang baru. Perhatikan di sini. Hada yustama naskhon. Ini dinamakan dengan naskhon. Dinamakan dengan apa? Penghapusan. hadza naqulu fi ta'rifi al-jami' al-mani'. Oleh karena ini kami akan katakan mengenai definisi daripada An-nasakh definisi yang jami' yang mencakup al-mani' yang menghalang-halangi definisi yang lainnya. An-nasakh huwa perhatikan, nasakh itu adalah raf'u hukmi dalil syar'i aw lafdhihi yakni aw raf'u lafdhihi dalil syar'iyyin perhatikan nasakh itu adalah mengangkat hukum atau mengangkat atau menghilangkan sebuah hukum dalil syar'i dengan lafadznya atau dengan mengangkat lafadznya. Yang dihilangkan lima hukumnya to atau lafadznya. Ya, Contohnya dalam Al-Qur'an mengenai ayat rojam yang dihilangkan apanya? Lafadznya, hukumnya masih ber berlaku. Di dalam Al-Qur'an ada yang dihilangkan lafadznya plus hukumnya, yaitu masalah ayat rodoah sepersusuan. Dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an Anak dikatakan anak sepersusuan itu kalau sudah nyusu 10 kali nyusu. Tapi lafaz itu ada enggak dalam Al-Qur'an sekarang? Ada enggak lafaznya? Enggak ada. Dihapus lafaznya dan maknanya dengan cukup 5 kali nyusu. Maksudnya ya, 5 kali nyusu ini tidak diharuskan nyusu langsung kepada ibu tersebut maksudnya nyusu langsung ke tempat nyusunya itu. Paham ya? Bisa juga dengan cara misalkan ditaruh di dalam botol. Yang penting yang diminum itu air susu ibu tersebut. Itu bisa juga, tapi sampai kenyang lima kali. Itu pendapat yang sahih yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dikatakan anak sepersusuan kalau sudah lima kali nyusu atau lima kali minum air susu ibu itu sampai kenyang. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jangan sampai keliru. Kita lihat di sini. Jadi intinya nasakh itu adalah rafu mengangkat atau menghilangkan hukmi dalil syar'i, hukum dalil syar'i au lafzihi atau lafadznya yang dihilangkan yakni raf'ul lafzihi yang dihilangkan lafadznya dengan dalil yang syar'i juga. Jadi mengangkat menghilangkan hukum yang pertama yang syar'i itu dengan dalil yang syar'i juga menghilangkannya. Enggak sembarangan itu loh. Maksudnya ya, tidak sembarangan. Jadi mengangkatnya hukum yang pertama dengan hukum kedua itu dengan dalil yang syar'i juga. Kita lihat. Wala yumkin hadza illa an tariqil kitab sunnah dan yang seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan jalan Al-Qur'an as-sunnah. Ngam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menghapus tujuannya apa sih? Allah Subhanahu wa taala kan terkadang menghapus ayatnya sudah ditetapkan ayat atau oh, dihapus lagi kenapa tujuannya? yang sahmin ayatin aw nusiha apa? Na'ti bi khair minha aw misliha. Itu tujuannya nanti kita sebut ayatnya nanti. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau meninggalkannya kecuali kami mendatangkan dengan ayat yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi jangan khawatir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ketika dihapus haramnya khamar, ya halalnya khamar, halalnya perjudian dihapus diganti dengan haramnya khamar dan haramnya perjudian. Bagus enggak itu? Bagus. Apa maksudnya ya? Nah, karena memang seperti itu keadaannya kita lihat. Fal ijma' la yansakh wal qiyas aidan la yansakh. Ijma' enggak bisa menghapuskan kiat juga tidak bisa menghapuskan. Innamal ladzi yansakhu dalil syar'i alkitab aw sunnah. Hanya saja yang bisa menghapuskan adalah dalil syar'i yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena yang namanya masadiruddin, masadiruddin, sumber agama Islam ini ada empat. Sumber agama Islam ini ada apa? Empat. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', kias yang sahih. Kiasnya men kias yang sahih. Ijma' dan kias tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Kalau berseberangan enggak jadi. Paham ya? Nah, kias yang tidak sahih alias kias yang batil itu adalah kias yang haram. Pertama kali yang bikin kias adalah iblis laknatullah alaih. Jadi al-imam Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Al-Mudzakirah Imam siapa itu? al al Mudzakirah Imam siapa itu? Imam Suyuti ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah jadi sebutkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan awal man qasa iblis. Pertama kali bikin kias itu iblis. Maksudnya kias yang mana? Kias yang fasid. Sengkiti afan. Imam Sengkiti. Al-Imam Sengkiti dalam kitab Mudzakkirah mengatakan dengan semakna awal man qasa iblis. Pertama kali bikin kias yang rusak itu iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, eh, apa kata iblis? Ana khairum minhu Terus khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Ngajak dia. Membikin kias, kias yang rusak artinya aku lebih baik dari Adam kok. Suruh sujud. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis itu mengkiaskan bahwasanya apa? Bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal api dan tanah mana yang lebih baik? Kenapa? itu kleset orang. Membahayakan juga. Alasannya yang tepatnya. Api dengan tanah itu mana yang lebih baik Abdurrahman? Berat. Asif. Kenapa? Ya, lanjutkan. <laughs> belum, belum. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Antum? Kenapa? Ya terus? Ya hampir mirip ya, yang jelas gini. Nah, barakallahu fikum atin afdal minan nar. Maksudnya tanah itu lebih baik daripada api dari berbagai macam sisi. Cuman tak sebutkan satu sisi saja biar ringkas waktu. Nah, barakallahu fikum tanah itu biasanya bisa untuk bercocok tanam, subur, menumbuhkan. Sedangkan api itu sifatnya membakar, merusak. Maksudnya ya. Oleh karena itu kiasnya iblis kias dengan apa? Fasid. Ada kias yang sahih diperbolehkan. Kias yang sahih yang benar termasuk hujjah. Paham ya? Manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana Nah barakallahu fikum dengan kisah-kisah dan juga hadis yang ada mengenai kias yang sahih. Kias sahih itu macam-macam bentuknya. Nanti akan kita lewati kalau belum kita lewati ya, masalah kiat. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu disebutkan panjang lebarnya atau dulu sudah kita lewati. Yang jelas kias itu yang sahih diperbolehkan. kias yang sahih tapi ya. Contohnya, nah, aku kalau berbuat amalan kebaikan dapat pahala enggak ya? Nah, dia ngomong, "Lah kamu kalau berbuat amalan kejelekan dapat dosa enggak?" Dapat dosa. Begitu pula sebaliknya kalau kamu berbuat amalan kebaikan dapat pahala. Itu namanya kias. Namanya kias. Maksudnya itu namanya kias. Nah, kias yang akses yang dibalik gitu. Nanti ada kias aulawi. Kias aulawi itu kias aula, lebih pantas lagi, lebih layak lagi gitu pakai lafaznya. Contohnya, sekarang manusia ketika punya mata untuk melihat bisa melihat, punya pendengaran bisa mendengar, sempurna nggak? Sempurna kan? Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi kalau disifati dengan sifat tersebut. Itu namanya kias aulawi. Paham ya? Nah, itu semuanya dibahas dalam masalah kias Syahidnya di sini para kalafikum kita masih berada di dalam pembahasan masalah Naam an-nasikh wa mansukh bahwasanya tidaklah kita bisa menghapus kecuali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah terkadang menghapuskan di dalam Al-Qur'an atau Al-Qur'an menghapuskan yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri, cuman ada yang dihapus lafadznya tapi hukumnya masih berlaku, ada yang dihapus dua-duanya, lafadz dan hukumnya, ada yang dihapus apa para kalafikum hukumnya tapi lafaznya masih ada. Kalau yang macam-macam nanti ya. Yang jelas kita lihat saja, ambil dikit lagi ya afan. Wa naskhu bitun syar'an izun aqlan. Bahwasanya penghapusan itu memang telah ditetapkan secara syariat dan diperbolehkan secara akal. Nah, secara akal. Berarti kita kita boleh berdalilkan dengan akal berarti. Boleh. Naam akal kita tetap kita gunakan selama tidak berseberangan dengan dalil. Jadi jangan sampai dalil itu kita akal-akalin tapi bagaimana caranya akalnya itu kita apa? gunakan untuk memahami dalil. Karena al-aqlu as sharih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih jernih murni itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak terima, salahkan apa? Akalnya jangan salahkan dalilnya. "Idza wafat zubabu fi ina'i 'adikum falyaghmis." Nah, bu Artinya apa? Apabila lalat itu jatuh di gelas atau tempat air minum di antara kalian, maka celupkan lalatnya. Wah, orang-orang yang enggak menerima dengan akalnya, masa suruh ngecelupkan? Paham ya? Padahal dalilnya sahih enggak? Sahih. Naam. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya di salah satu Dua sayap sayapnya itu ada racunnya, ada penyakitnya, ada penawarnya. Paham ya? Itu harus kita yakini itu. Wah, enggak masuk akal itu, masuk lalat suruh masukkan. Nah, itu kalau antum mau minum, masukkan. Tapi kalau enggak mau minum ya udah selesai dibuang. Paham ya? Yang penting jangan nyalakan dalilnya. Maksudnya ya, seperti itu. Allahu musta'an. Fa amma dalil subutihi syar'an adapun dalil penetapannya secara syariat faqad qala Allah taala sebagaimana Allah taala berfirman Manang sahmin min ayatin aw siha nak bi khair minha aw misliha. Perhatikan baik-baik, tidaklah kami menghapus satu ayat atau meninggalkannya kecuali kami mendatangkan dengan yang lebih baik dari ayat yang kami hapus atau mendatangkan yang semisalnya. Perhatikan di situ, siha bukan melupakan. Kalau antum artikan melupakan keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat lupa. Wa makan Arab buka nasinya dan Rabbmu itu tidak lupa. Tapi nungsiyah natsrukuha. Jadi kalau ada nisyan kok dinisbahkan oleh Allah Taala maknanya atar, tark Maknanya apa? Atarku meninggalkan. Al-yauma nansakum kama kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Gitu ya. Gitu. Nah, pada hari ini aku telah melupakan kalian, bukan gitu artikannya. Pada hari ini kami telah meninggalkan kalian. Jangan bilang melupakan ya, karena melupakan lupa itu bagi Allah telah disucikan. Maknanya maknanya dah al-yauma natrukukum at-tark. Paham soalnya ya? Kalau manusia memang bisa lupa. Karena insan itu sendiri ya, insanun bahasa Arab bukan? Insanun bahasa Arab bukan? Insanun bahasa Arab kan dinamakan insan li kasratin karena banyak lupanya dari itu. Nah, mau tidak mau ya itu memang kita harus mengakuinya. Nah, kita lihat. Jadi ngartikan yang keliru ya. Penting sekali nih seperti ini ya. Kalau ada ngartikan atau kami melupakannya berarti antum menetapkan Allah taala itu memiliki sifat lupa, keliru. Paham ya? Allah taala tidak memiliki sifat lupa, tapi atsar meninggalkan. Wa hadha wadihun annallaha qad yansakhu ba'dal ayati wa ya'ti bi khairin minha. Dan ini sangat jelas sekali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala terkadang menghapus sebagian ayat-ayatnya wa ya'ti bi khairin minha dan mendatangkan dengan ayat yang lebih baik. Waqat waqa'a dzalik dan sungguh telah terjadi faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala dan sungguh Allah Taala telah berfirman, "Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun." Perhatikan baik-baik ini. Jika ada bersama kalian 20 orang yang bersabar, bisa mengalahkan 200. Berat enggak kira-kira ini? 20 mengalahkan 200 berat enggak awalnya? Berat. Kita lihat nanti. Ini dihapus nanti aja nih, Dihapus hukumnya. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau kalian tuh memiliki 100 orang saja bisa mengalahkan 1000 orang. Berat enggak kira-kira ini? Ya bisa dikatakan setengah akal beratnya ya enggak? Nanti dihapus nanti ayat ini. Dihapus apa? Dihapus na'am barakallahu fikum hukumnya. Minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Maksudnya bisa mengalahkan orang-orang kafir karena orang kafir itu mereka orang-orang yang tidak paham, tidak berilmu. Tsumma qala subhanahu kemudian Allah taala berfirman ini penghapusnya perhatikan penghapusnya al-anam al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada kalian. Yakni qabala dzalika kana fihi taskil. Sebelumnya dulunya berat. Berat dihapus dengan yang ringan. Bagus enggak berarti? Bagus. Nah, wa alima anna fikum dha'fa dan Allah taala mengetahui bahwasanya kalian memiliki kelemahan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain barulah bisa dibayangkan sekarang jika kalian itu 100 orang yang bersabar mengalahkan 200 mungkin ini lebih ringan wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain jika bersama kalian eh, ada bersama kalian 1000 mengalahkan bisa mengalahkan 2000 ini juga masih mungkin dengan seizin Allah SWT. wa taala. sarihun bin nasakh. Ini dalil yang terang-terangan masalah penghapusan. Jadi penghapusan dari yang berat menuju yang ringan. Bagus enggak berarti? Bagus. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu adapun berikutnya, na'am barakallahu fikum kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.